Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang duduk bermajelis dengan tujuan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka mendapatkan berbagai keutamaan dari ketenangan, kebahagiaan demikian pula doa para malaikat dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita terkait dengan auliaur rahman dan auliaur syaitan yaitu kekasih-kekasih Allah yang Maha Rahman dan kekasih-kekasih syaitan. Telah kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah taala adalah al-mu'minun, al-muttaqun, al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang berpegang teguh dan komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang kekasih-kekasihnya tersebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya apa yang dinukilkan oleh penulis di sini di dalam surah Yunus pada ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak merasa takut mereka pula tidak bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, lagi mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, sehingga wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala rasa takut dan rasa sedih. Nam sebagaimana yang telah kita jelaskan yakni dari rasa takut yang mengancam dan rasa sedih yang sesuatu yang luput dari mereka atau rasa takut dari apa yang mereka cemaskan dari orang-orang yang mereka tinggalkan selama mereka itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti Allah Ta'ala akan melindungi dan menolong mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tidak perlu kita takutkan pula akan nasib mereka di sisi Allah Ta'ala, baik di alam kuburnya, terlebih-lebih di Yaumul Qiyamah. Walhasil barakallahu fikum, wali-wali Allah, Subhanahu wa taala tidaklah mereka itu merasakan takut dan tidak pula sedih dari segala apa yang mengancam dan dari segala apa yang luput darinya baik di dunia ataupun terlebih-lebih di yaumul qiyamah. Kemudian barakallahu <clears throat> di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-wali Allah itu berada di dalam cahaya Allah taala. Adapun musuh-musuh Allah dari kalangan kafirin dan berbagai jenisnya, mereka itu fitdulumat berada di dalam kegelapan, berada di dalam kegelapan yang dahsyat, baik kegelapan dunia ataupun terlebih kegelapan di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita telah menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan dalil yang sering disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib demikian pula menambah dengan yang sunnah-sunnah. Naam. من آذني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لو, لو, لو ولئن استعادني لو عيدنه Kata Allah Ta'ala dalam hadithul kursi bahwa barang siapa yang memusuhi kekasihku, berarti sungguh dia telah membuka permusuhan terhadapku. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepada Aku dengan sesuatu yang aku paling cintai, melainkan sesuatu yang aku wajibkan terhadap mereka. Dan tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepada Aku dengan yang sunnah-sunnah, melainkan hingga aku mencintainya. Dan ketika aku mencintai hambaku, maka aku akan selalu menolongnya dengan menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar, penglihatannya yang dia pakai melihat, tangan yang dia pakai memegang, dan kaki yang dia pakai berjalan. Maksudnya selalu ditolong oleh Allah, selalu dalam perlindungan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika dia meminta, maka pasti aku akan berikan dan jika dia memohon perlindungan pasti aku akan melindunginya. Dijelaskan para ulama kita bahwa uh, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasih-kekasihnya sekali lagi yang mereka itu adalah komitmen dengan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah menambah dengan yang sunnah-sunnah mereka di dalam jaminan Allah pasti dikabulkan permintaannya. Para ulama menjelaskan bahwa pengabulan Allah dari kekasih-kekasihnya yang berdoa meminta itu ada tiga bentuk. Boleh jadi Allah langsung berikan di dunia ataukah Allah taala menundanya di hari kiamat sebagai tabungannya ataukah jenis yang ketiga adalah Allah taala melindungi dia dari segala kejelekan atau keburukan dalam kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut di dalam riwayat yang sahih bahwa Allah taala mengabulkan doa hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya itu dengan tiga bentuk tersebut. Imma an yu'tiyahu fi hadhihi dunya wa imma an yaddakhirahu Allah fil akhirah au an yasrifa anhu su'a mithlahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh jadi Allah berikan langsung di dunia dikabulkan langsung boleh jadi Allah jadikan sebagai tabungannya di yaumul akhirah atau dengan jenis ketiga Allah taala palingkan dia dari kejelekan semisal dengan doa yang dia panjatkan demikian barakallahu fikum sehingga ukuran kecintaan Allah Ta'ala bukanlah ketika hamba itu diwujudkan permintaannya langsung di dunia. Ketika tidak diwujudkan berarti dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak demikian timbangan dan ukurannya. Demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu kita mengetahui bagaimana para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis ujian seperti Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang ratusan tahun. Nah, bukan berarti Allah tidak mencintainya. Bahkan sebaliknya, mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kemiskinan dan kefakiran. Bukan berarti Allah tidak mencintainya, Sampai-sampai beliau mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar. Demikian barakallahu fikum. Ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya bahkan itu menunjukkan berbanding lurus dengan kekuatan imannya. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Inna asyaddan nasi al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, yang paling dahsyat siksaannya, yakni ujiannya, bebannya di dunia adalah para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya. Sehingga barakallahu fikum justru ujian itu adalah berbanding lurus dengan kekuatan iman dari hamba-hamba Allah dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti Allah Ta'ala berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wa dharra wa zulzilu Apakah kalian menyangka masuk surga sementara Allah belum menguji kalian sebagaimana Allah telah menguji orang-orang terdahulu berupa al-ba'sa wad dara kesempitan, kemadaratan dan berbagai jenis ujian. Barulah setelah itu kalian bisa masuk surga. Setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam ayat yang lain apakah manusia menyangka bahwa mereka itu beriman lalu mereka tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sebagian manusia menganggap ujian itu adalah kebencian Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebaliknya barakallahu fikum ujian itu ketika seorang hamba bertambah kekuatan imannya maka ujiannya mestinya akan semakin bertambah pula dan itu merupakan sunnatullah barakallahu fikum sehingga <clears throat> sebagian para salafun saleh ketika mereka mereka merasa tidak mendapatkan banyak ujian tidak mendapatkan ujian mereka mempertanyakan penambahan atau kekuatan imannya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula ujian dari para orang-orang soleh. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita mendapati dalam sejarah orang-orang yang berteguh, memiliki tekad yang kuat, di dalam mendakwakan agama Allah, mesti mereka diuji bahkan di dunia, mereka dipenjarakan, dicambuk dan berbagai ujian lainnya. Seperti Imam Ahmad ibn Hambal, Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama-ulama yang lain. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian di dunia ini. Di penjara, dicambuk. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal di dalam penjara Naam, disebabkan karena dakwah yang mereka tegakkan dalam membela, menjelaskan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum maka disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala juga dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wali-wali Allah Kata beliau, "Innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin." Bahwa perwalianku adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang solehnya dari kaum mukminin. Maka perlu diketahui bahwa orang-orang yang beriman sesama mereka adalah perwalian sebagian dengan sebagian yang lainnya. Mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, bukan karena tali ikatan nasab bukan karena harta benda, bukan karena jabatan, tapi mereka saling mencintai, saling menyayangi karena agama Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau bukan karena agama Allah, maka niscaya mereka tidak akan berkasih sayang. Mereka tidak akan mencintai atau membenci akan tetapi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidaklah mereka saling mencintai, melainkan karena agama Allah. Demikian pula tidaklah mereka membenci, melainkan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan dalil di dalam Al-Qur'an apa yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surah At-Taubah wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd bahwa orang-orang yang beriman lelaki dan yang perempuan sebagian mereka adalah kekasih sebagian yang lainnya itu karena di atas keimanan karena di atas keimanan barakallahu fikum oleh karena itu disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa inna awthaqa ural islam atau ural iman al hubbu fillah wal bughdu fillah Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat dalam Islam adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bukan karena sekali lagi sekedar kerabat nasab atau karena harta atau karena jabatan dan lain sebagainya, tetapi yang merupakan keimanan, merupakan Islam yang kuat adalah benci, cinta dan benci karena agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka itulah yang paling kita cintai. Dan siapa yang paling kufur dengan Allah, maka itulah yang paling kita benci barakallahu fikum. Demikian yang wajib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang yang seperti ini cemburu kepada cemburu kepada mereka para nabi dan rasul dan juga para syuhada sebagaimana yang telah kita bacakan dari hadis yang telah terdahulu yang dinukilkan oleh asy syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang disahihkan oleh para ulama. Naam. Ada orang-orang yang para nabi dan syuhada cemburu disebabkan karena prinsip yang mereka tegakkan tadi. Sampai-sampai para sahabat bertanya, Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan, Hum qaumun tahabbu ruhillah ala ghairi arham bainahum. Wala amwal yata'atunaha. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Karena agama Allah Ta'ala. Bukan karena ikatan kerabat rahim. Bukan pula karena harta yang mereka saling memberi. Maka tidak. Tetapi di atas keimanan dan keislamannya. Maka demi Allah wajah mereka itu memancarkan cahaya. Mereka berada di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan keutamaan bagi mereka orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut. Dan mereka menjadi kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Selanjutnya, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh menjelaskan tentang jalan di ada pertanyaan yang dilontarkan di sini terkait dengan wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Pertanyaannya hal bayya al hal bainal haqqi wal batil tariqan wasata yatlubuhun nasu. Apakah antara jalan kebenaran dan kebatilan ada jalan yang tengah? Ada jalan yang pertengahan yang diinginkan oleh manusia atau yang dicari oleh manusia. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, "Laisa hunaka tariqun wasat bainal haqqi wal batil yakhtaruhun nas li'anna Allah ta'ala hasara ad-dhalal wal batil fi ma siwal haqq falaisa fi masiwahu tariqun salih wala ansafun hulul abadan. qala Allah Ta'ala famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada di sana jalan pertengahan antara kebenaran dan kebatilan. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menjelaskan atau membatasi jalan itu hanya ada dua, yaitu jalan kebatilan dan jalan kebenaran. Selain daripada itu tidak ada yang di tengahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus pada ayat yang ke-32. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Nah, bahwa Allah Ta'ala adalah Rabbukumul Haq, Rabb kalian yang hak. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Maka adalah adakah setelah kebenaran itu jalan kesesatan? Maka tidaklah setelah jalan kebenaran itu melainkan jalan kesesatan. Sehingga di sini Allah Ta'ala membatasi dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan atau kesesatan. Tidak ada yang ketiga. Barakallahu fikum. Naam. Maka orang-orang yang komitmen di atas Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mereka itulah yang berada di atas al-haq adapun orang-orang yang melenceng dari keduanya mereka itulah berada di atas al-dhalal. Oleh karena itu, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, suatu hari Rasulullah alaihi salatu wasallam menggaris garis yang lurus yang panjang. Kemudian beliau menunjuk garis lurus panjang itu, hada sirati, hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus yang Allah sebut dalam suratul Fatihah. Kemudian setelah itu Rasulullah menggaris garis-garis kecil di kiri dan kanannya. Kemudian menunjuk hadihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Ini adalah jalan-jalan sempalan. Pada setiap itu jalan tersebut ada syaitan yang memanggil-manggil yang menyeru manusia yang ada di atas jalan yang lurus tadi untuk terjerembab, tergelincir. Naam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala di dalam suratul An'am ayat 153. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum bihi la'allakum tahtadun. Allah taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman." Dan ini adalah jalanku yang lurus. Kita perhatikan ketika Rasulullah menggaris-garis yang panjang. Kemudian di kiri kanannya garis-garis pendek. Kemudian membacakan firman Allah Ta'ala ini. Ini artinya apa? Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam suratul An'am 153. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ya, satu jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun jalan selain dari itu adalah jalannya syaitan. Yang kalau kalian menyempal dan masuk di jalan-jalan kecil itu tadi, selain jalan satu jalan yang lurus ini, fatafarraqa bikum an maka engkau akan terpecah sehingga engkau membuat perpecahan di dalam tali Islam di dalam dinul Islam fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum bihi la'allakum tahtadun itulah wasiat untuk kalian mudah-mudahan kalian mau mengambil petunjuk mau mengambil hidayah maka barakallahu fikum dalam ayat yang mulia ini Rasulullah menafsirkannya dan menunjukkan pada kita bahwa orang-orang yang membuat perpecahan dalam Islam bukanlah orang-orang yang berkomitmen di atas Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi orang yang membuat perpecahan dari dari Islam adalah orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian barakallahu fikum. <clears throat> Dan ini tentunya di dalam menjaga tali ikatan Islam yang kokoh, tali persatuan Islam, ini membutuhkan juhud yang besar, membutuhkan kesungguhan, yaitu di dalam mengenal dakwah para salaf yang telah menempuh jalan tersebut dari kalangan para nabi, kemudian sedekin syuhada dan solihin. Di dalam hadis Nabi telah mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia terbaik di zamannya yang benar-benar komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah itu adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mereka itu adalah di zamanku, manusia di zamanku, yakni para sahabat. Khulafaur Rasyidin, Al-Asyara al mubasyari Nabil Jannah, 10 sahabat yang masuk surga. Kemudian orang-orang yang berbayat di bayatur Ridwan, orang-orang yang hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah di negeri-negeri yang lainnya, hijrah di Madinah, dan seterusnya dari para sahabat ahl muhajirin wal ansar mereka itu manusia yang terbaik yang mengamalkan dan komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka sepantasnya kita mengenal mereka dan mengikuti Islam mereka. Karena Nabi Alaihi Wasallam telah mengarahkan kepada kita, membimbing khairun nasi korni, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, para sahabat. Kemudian setelahnya, yakni para tabi'in, kemudian setelahnya lagi para tabi tabin. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu saling mewarisi secara estafet dari generasi kepada generasi. Ini yang penting untuk kita mengenal manusia-manusianya di zaman tersebut. Generasi yang terbaik adalah para sahabat, generasi yang terbaik setelahnya adalah para tabi'in, murid-murid sahabat, dan generasi setelahnya adalah para tabi tabi'in. Bagaimana mereka menjalankan keimanan dan keislaman mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum dalam hadis yang sering kita bacakan bahkan selalu kita baca di mukaddimah di setiap majelis-majelis bahkan di khutbah-khutbah Id, di khutbah-khutbah Jumat kita selalu membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Selalu kita membaca perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan <clears throat> perpecahan yang terjadi dalam tubuh Islam setelah juga menjelaskan perpecahan dari tubuh Yahudi dan tubuh Nasrani, terjadi pula perpecahan dalam tubuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan dan membimbing kita berpegang teguhlah kepada ma ana alaihi wa ashabi yaitu apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku. Maka barakallahu fikum seluruh dalil-dalil saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka kita wajib untuk me mengokohkan tali Islam kita dan menjauhkan diri dari perpecahan adalah kembali kepada sunnah orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan oleh Allah taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah ketika Allah taala menafsirkan sendiri suratul Fatihah yaitu ucapan kita ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kepadaku ya Allah jalan yang lurus Tunjukkan kepada aku, ya Allah, jalan yang lurus. Selalu kita minta dalam membaca suratul Fatihah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Jalan yang lurus itu adalah siratul ladhina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka ya Allah. Perhatikan. Dalam suratul Fatihah. Induknya Al-Quran. Ummul kitab kita meminta minimal 17 kali dalam solat lima waktu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada aku ya Allah jalan yang lurus. Allah menafsirkan. Jalannya yang lurus itu, yaitu jalannya orang-orang. Ya, jalannya orang-orang. Alladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka ya Allah Allah menafsirkan sendiri dalam suratun Nisa. Ya, siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Allah sebutkan, Allah tafsirkan sendiri di dalam suratun Nisa. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi yang pertama siddiqin yang kedua orang-orang jujur Siddiqin. Ya. Sah eh, sahabat dikenal seperti Umar bin Khattab secara khusus Siddiq. Begitu pula Aisyah binti Abi Bakar Siddiq disebut dengan Siddiqah, istri Rasulullah SAW. Maryam, wanita Siddiqah dan seluruh para sahabat. Mereka adalah asdiqah orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Maka siapa yang dimaksud oleh Allah orang jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan siddiqin. Kemudian yang ketiga syuhada dan yang keempat Yang keempat adalah as-solihin. Para nabi mendahului kita barakallahu fikum. Para siddiqin juga telah mendahului kita dan para syuhada telah mendahului kita semua. Maka wajib kita mengenal mereka untuk membenarkan Islam kita dan agar Islam kita ini kokoh dan tidak berpecah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam suratul An'am ayat 153. "Fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tahtadun. Kemudian as-solihin yang Allah sebutkan as-solihin adalah generasi yang mewarisi mereka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat mereka disebut orang-orang solehin yang masih hidup yang mewarisi golongan-golongan tersebut barakallahu fikum dari karangan para ulama yang masyhur dan ma'ruf dengan uh, dakwah mereka dengan dakwah dan karya tulis mereka yang komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian menjelaskan lawannya dari syirik kufur, kemudian lawannya sunnah adalah bid'ah, lawannya mungkar adalah hak dan seterus dan seterusnya barakallahu fikum. Mereka itu komitmen tidak diam. Hadapun orang-orang yang diam, yang tahu kebenaran, mereka itu bukan orang-orang yang solehin ataupun soleh pada dirinya, tetapi mereka bukan orang-orang yang muslihin. Orang-orang yang muslihin disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, tidak cukup soleh saja, pada dirinya namun dia harus menjadi orang-orang yang muslihun. Dengan sebab itu azab Allah taala tertunda. Tertunda. Jadi azab Allah itu ditunda bukan karena orang-orang soleh. Tetapi orang-orang yang muslih. Ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Tidaklah Allah membinasakan suatu negeri kalau di negeri itu ada hamba-hamba Allah yang muslihun. Allah tidak mengatakan solihun. Ya, tapi muslihun beda. Muslihun dia bukan soleh pada dirinya saja, tapi dia mensolehkan orang lain. Yakni dia berdakwah, dia memberi nasihat, dia tidak diam. Inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menjadi sebab ditundanya azab Allah. Adapun orang-orang soleh saja, namun dia diam, Walaupun dia komitmen dengan yang wajib-wajib, yang sunnah untuk dirinya sendiri. Azab Allah tidak tertunda karena sebab mereka. Oleh karena itu Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis barakallahu fikum. Ya, bahwa yang uh, keberadaan orang-orang soleh itu tidak cukup menunda azab Allah. Tak sampai adanya orang-orang yang muslihun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Nah, kemudian Nah, Allah Subhanahu wa taala telah Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut yang telah saya bacakan tadi. Naam, wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum kalau penduduknya itu orang-orang yang muslihun, yakni orang-orang yang soleh pada dirinya dan mensolehkan orang lain. Makanya dalam hadis yang juga berulang-ulang saya nukilkan uh, afwan saya lupa kalau tadi sudah ada nah, sudah masuk waktu Isya, laba saya akhiri dengan hadis uh, yang dikenal dengan hadis ghuraba, orang-orang yang asing yang mereka itu dijamin surga, balil ghuraba, surga bagi orang-orang yang asing itu. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Ini dalam salah satu riwayat, yaitu orang-orang yang memperbaiki manusia di tengah-tengah kerusakan yang terjadi. Jadi mereka berdakwah barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan al-ghuraba. Demikian wallahu taala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Semoga yang keliru itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari saya pribadi, kemudian dari syaitan dan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.